Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyarul muslimin kama aslahi syafahimullah sebagai pelengkap dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama antara maghrib sampai isya tadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan adab-adab atau etika dan sopan santun yang diajarkan oleh Islam ketika terjadi perang atau pertempuran. Hal-hal berikut ini semakin menambah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Beberapa aturan yang diberlakukan ketika terjadi perang Yang pertama, siapakah yang menjadi lawan ketika terjadi peperangan? Islam mengatur dan menetapkan bahwa anak-anak kaum perempuan mereka yang sudah lanjut usia itu tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Nabi Muhammad pernah marah besar dalam hadis yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Beliau marah besar ketika menyaksikan setelah pertempuran kok ada perempuan terbunuh. Itu marahnya luar Di dalam aturan yang disebutkan di beberapa riwayat, setiap kali pasukan perang itu berangkat, itu sudah diberi besar. Jangan kalian membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh yang sudah mati usia. Jangan mengganggu mereka yang memang terbukti hanya berkegiatan di dalam gereja, gak ikut ikutan. tahunya cuma ibadat-ibadat bisa-bisa. Dia tidak ikut ikutan dalam perang perempuan. Kalau misalkan dia ikut perang terlibat, ya, memang menjadi musuh. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa yang diperangi itu adalah mereka yang betul-betul menjadi prajurit musuh yang musuh dan memerangi kita umat Islam. Artinya, ternyata tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Berbeda dengan pemikiran dan pemahaman sebagian saudara-saudara kita sendiri lah yang salah. Karena kita tidak, tidak mengkafirkan mereka mereka masih saudara kita tapi salah jalan salah paham sebagian dari beberapa kelompok mereka berkeyakinan boleh membunuh orang kafir dimanapun, kapanpun, siapapun asalkan kafir. Ini kan akhirnya merusak nama Islam itu sendiri. Padahal kalau ada Islam kan ternyata yang perempuan, anak, orang tua itu tidak boleh tidak boleh menebang pohon. tidak kan terjadi perang itu, misalkan pasukan Islam berhadapan-hadapan dengan pasukan musuh. Pasukan Islam menang sampai ke wilayah musuh. Pohon dan pertumbuhan yang ada di wilayah orang kafir itu tidak boleh dan ditebang, dicabut, tidak boleh. Karena tujuan perang itu bukan untuk merusak, bukan untuk merusak. Nah, Dibiarkan. Ini kan aturan yang sangat luar biasa Tidak bisa iya. Tidak boleh menyiksa atau mencincang Atau mencacat musuh Musuh yang sudah terluka Dirawat Itu aturan Islam bukan Rasakan Rasakan kematian itu dengan merasakan luka luka Dan musuh yang sudah terluka. Ya. Itu aturan di dalam Islam. Sesuatu yang kita anggap syariat jihad fisabilillah syariat yang agung dan mulia syariatnya ketika diterapkan dengan benar itu malah menjadi sebab musuh masuk Islam berapa banyak musuh-musuh Islam yang kemudian masuk Islam. Karena melihat kenyataan berbeda cara berperang antara kaum muslimin dengan mereka yang kafir. Tidak boleh membakar. Dalam perang itu tidak boleh melakukan pembakaran, apalagi kalau yang dibakar itu adalah orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'adribu bin nari illa rabbun nar. Dan itu Bukhari dan Sahih 15 Tidak boleh membakar menggunakan api, menyiksa menggunakan api, kecuali zat yang menciptakan api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Misalkan dapat musuh bakar saja, itu tidak diperbolehkan tidak bisa musuh yang sudah tertangkap dan ditawan diperlakukan secara manusiawi. Bukan kemudian dibiarkan lapar. Ada seorang tokoh kekafiran namanya Tumama bin Udzal, seorang pemimpin tertinggi di daerah Yamama, itu tertangkap oleh patroli Islam. Tokoh ini. Musuh kalau bahasa kita katok Dibawa ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perintahkan ikat dia di dia besi diikat diikatnya baik-baik di tiang masjid begini berat kalau kita bayangkan di tiang masjid musuh itu diikat ya malam itu setiap pagi setiap sore itu ditemui oleh Nabi bagaimana nah, kabarmu ya, diberi makan dan minum layaknya seorang tamu agung kamar mandi diantar kembalikan lagi diikat lagi selama tiga hari tiga malam orang itu yang bernama Tuhan bin Dal itu menyaksikan secara langsung betapa kuatnya persatuan umat Islam sholat bareng zikir membaca Al-Quran itu kan dia menyaksikan dan mendengarkan Nabi Muhammad berbicara memberikan nasihat dan wasiat Sumama bin Uthal juga ikut mendengarkan menyaksikan oh, akrab suasananya hidup itu disaksikan selama tiga hari tiga malam ternyata itulah tujuan Nabi Muhammad mengikat Sumama binti yang agar menyaksikan secara langsung ini loh kehidupan orang Islam setelah tiga hari tiga malam. Nabi Muhammad perintahkan Umamah bin Huta untuk dilepaskan dan dibebaskan. Umamah pergi mandi bersih. Setelah mandi kembali Nabi mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa anna wa asyhadu anna rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembah yang hak kecuali dari Allah dan aku bersaksi bahwa sisi kau itu adalah Moses. Padahal orang ini kok kafir masuk Islam. Kata Umar bin Utsal lebih Allah wahai Nabi, dulu orang yang wajah yang paling aku benci wajah Anda. Sekarang yang paling aku cinta yang wajah. Negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat engkau berada. Sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat engkau berada. Wahai Rasulullah, aku tidak akan berikan satu biji gandum pun kepada orang ramah kecuali dengan seizin Anda. Karena kota Yamamah itu mengisi gandum bahan makanan pokok masyarakat waktu itu. Sebagai pemimpin, tidak akan menyerahkan satu butir gandum kalau tidak seizin Nabi Muhammad SAW. Ternyata oleh Nabi tidak. Tidak boleh kenapa tidak? Nabi Muhammad tidak seperti itu. Tujuan itu bukan merusak, bukan membinasakan, bukan membunuh, bukan. Itu Bayangkan bahasa Muslimin Jamaah Salat Isya Masjid Asyifa Rahimahullah 23 tahun lamanya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Selama 13 tahun di Mekah tidak pernah terjadi peperangan. Dalam posisi umat Islam ditindas, disiksa, dianiaya, ini bahkan ada sebagian umat Islam dibunuh. 13 tahun Nabi Muhammad bersama Sahabat-sahabatnya pun bersabar. Karena pengusulan orang-orang kuat semakin hari semakin memuncak, semakin parah. Nabi Muhammad pun diceritakan sahabat-sahabatnya dalam rangka apa? menemukan ketenangan di tempat yang lain dalam beribadah. ya kalau dalam bahasa kita, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalah. Mengalah. Gak mau pergi, gak mau perang. Mengalah itu, meninggalkan Mekah, kampung halaman dan tempat kelahiran mereka. Ditinggalkan. Jauh. Perjalanan 6 jam, 7, 7 jam kalau sekarang kita menggunakan bis ya. Kalau kita umrah kurang lebih 700 sampai 1000 km lah apalagi rutenya waktu itu rute zaman dulu nggak seperti sekarang jalan lebar 8 ruas sampai 10 ruas menggang ya. Kan? pakai auto auto apa namanya driving aja udah bisa untuk itu pas minum kopi treknya yang pernah haji dan umroh pasti tahu itu Nabi Muhammad mengalah sudah mengalah orang Quraisy tetap aja ganggu ganggu ganggu Kemudian perang pertama yang terjadi itu tahun ke-2 Hijriah. Ya. Berarti tahun ke-15 setelah Nabi Muhammad berdakwah. Bayangkan berapa belas tahun ini? Gak ada perang. Bukti saya Islam itu diturunkan oh, bukan untuk merusak, bukan untuk membinasakan, bukan untuk apa namanya uh, menimbulkan kekacauan, bukan. Tapi kedamaian. Perang terjadi itu tahun 2 Hijriah. Ya. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berarti kurang lebih masa perang itu 8 tahun. Begitu ya? Karena Nabi Muhammad kan berdakwah itu di Madinah 10 tahun ya. Kemudian beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 8 tahun, selama 8 tahun, ahli sejarah menghitung korban yang tewas korban yang meninggal dunia disebabkan atau diakibatkan perang yang terjadi antara umat Islam dengan musuh-musuhnya tidak lebih dari seribu orang. Saya ulang kembali, selama delapan tahun itu, Pak Taryono, selama seribu eh, seribu tahun, selama delapan tahun itu, korban yang meninggal dunia, baik dari kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir, tidak lebih dari seribu orang. Sukses berhasil. Islam menyebar kemana-mana. Artinya, Islam itu tujuannya bukan merusak ya. Bukan membinasakan. Coba sekarang bandingkan dengan komunis. Komunis. 50 juta orang itu jadi korban komunisme di Cina yang dipimpin dan dikoordinir oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, Stalin Lenin di Soviet 20 sampai 30 juta. Yang bilang bukan kita, justru lembaga-lembaga hak asasi dan kemanusiaan dunia. Mereka yang mencatat kita mah biasa-biasa aja. Pol Pot di Kamboja dua setengah juta. Itu dalam kurun waktu apa sebentar sekali. Perang dunia pertama, perang dunia kedua yang hitungannya cuma 2 sampai 3 atau 5 tahun, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Yang meninggal dunia sampai puluhan juta, belasan juta. Kenapa yang digunakan bom nuklir, bom kimia, bom atom, ingat Hiroshima dan Nagasaki? Ya, ya. Itu dalam sekejap merusak sampai sekarang pengaruhnya masih ada di Nagasaki dan Hiroshima Bom nuklir Hitler dengan nazinya. Berapa juta rakyat yang dikorbankan? Kan begitu. Artinya kalau mau diperbandingkan, Islam itu luar biasa rahmat dan cintanya. Dalam 8 tahun, artinya 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, perang itu terjadi hanya 8 tahun terakhir. Itu pun korbannya minimal sekali dan hasilnya sangat maksimal. Islam kemudian tersebar sampai seluruh penjuru dunia. Bahkan Islam sempat menjadi dua per tiga penduduk dunia. Dua per tiga penduduk dunia bukan kecil sebagian negara-negara Soviet atau Rusia sekarang yang bagian bawah itu masuk dalam kekuasaan Islam. Eropa, Afrika, India, sampai sebagian kecil di Cina. Asia pun mendapatkan pengaruh dari Islam itu sendiri. Ada bom api digunakan dalam perang dunia dan perang dalam perang dunia. Di Indonesia coba penjajahan Belanda. Berapa juta itu rakyat Indonesia yang jadi guru? Sampai juta nggak? Sampai 300 tahun kok jebak Romusa dan kerja Rodi. Katanya Tarakan juga dulu sempat jadi pusat militer di Jepang. Ini Dia nggak kuat. Romusa ya, korban di Jepang. Jadi kalau mau dikatakan Islam itu mau sejarah, senangnya perang, senangnya tempur, Itu siapa? sejarah sebagai bukti. Cuman karena memang media itu, media milik mereka itu oh, menembus semua ragam Islam yang Islam luas Islam luas darah Islam kuat rak rak rak rak akhirnya sementara kita sebagai umat Islam tinggal iya iya iya iya dan itu yang berbicara mereka kita ya, oh gitu ya oh gitu ya gitu ya tapi kita tidak mau kok kemudian menggali buku atau referensi sejarah Taksi umat Islam sendiri kalau kita gali seperti yang sudah saya terangkan tadi secara garis besar, nah, itu kan luar biasa. Jadi perkaranya itu bukan menghilangkan nyawa, dan Apalagi seperti yang disampaikan Pak Taryono tadi waktu di markas Brimob ketika apa kuliah guru ya tadi ya di markas Brimob di Tasman ya. Pak Taryono tadi sempat cerita kalau dulu sempat tugas di Poso Sulawesi Tengah itu ada sebagian kelompok yang apa namanya mengatakan barang siapa mampu dan siapa bisa menghilangkan nyawa seorang anggota polisi, menghilangkan nyawa seorang PNI, menghilangkan nyawa seorang warga muslim. Sudah ditunggu 72 bidadari. Jadi kan seolah-olah Islam mengajarkan membunuh ya. Lihat polisi kalau oh, bisa bunuh, lihat tentara kalau bisa bunuh, lihat orang Kristen kalau bisa bunuh. Ya, Nabi Muhammad itu pernah dari perjalanan pulang bersama dengan pasukan. ini. Siang hari waktunya istirahat, sahabat-sahabatnya mempersiapkan tempat istirahat di bawah rindangnya sebuah pohon lebat. Nabi Muhammad di situ istirahat tertidur, tidur. Pedang milik Nabi Muhammad ini diletakkan di sampingnya atau di dalamnya. Sahabat-sahabat yang lain semuanya istirahat. Tiba-tiba ada seorang musuh, orang kafir datang sendiri-sendiri mengendap-endap. Senyap, lalu Senyap, kemudian mengambil pedang milik Rasulullah. Setelah pedangnya diambil, Nabi Muhammad dikagetkan dengan eh Muhammad, apa kagetan nih kan? Nah, apalagi Nabi Muhammad kan sudah tidur loh, kita aja sedang sadar digitukan kaget loh, terkejut. Ini orang sedang tidur, bayangkan kalau anda sedang tidur, kemudian, eh, pasti marah nggak? Marah jantungnya pasti debunya lebih kencang. degep ada apa? Ada apa-apa, cuma pengen ganggu aja kau ini. Kalau komandan begitu kan, ah. Tapi Pak Taryono sekarang tidak seperti itu. Sudah memakmur sekarang. Setelah paham Islam itu begitu Pak Taryono ya. Jadi komandan harus yang lemah lembut ya saya. Gitu, anggotanya senang nih. Ya. itu Nabi Muhammad dikejutkan dengan pedang tajam itu. Hei, bangun! Tapi Rasulullah itu kan orang yang paling beriman dan paling bertakwa. Jadi kekuatan iman dan takwa itu membuat dia selalu tenang dalam setiap kondisi dan situasi. Orang kalau sudah apa namanya imannya lemah itu selalu bimbang, selalu ragu, selalu hukum. Kalau orang yang beriman bertakwa dia apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia takutkan. Kalau tidak ada yang ditakutkan pasti orang itu tenang kan gitu di diancam begitu Nabi Muhammad bangun Ini padahal ujung pedang tajam itu sudah di ulu hati Nabi ini. Gini gitu kan, udah masuk terus Muhammad, kalau dia seperti ini siapa yang akan membela kamu? Ayo, macam-macam kamu ya kalau bahasa kita kan ini. Siapa yang akan membela kamu kalau kayak gini? Tapi Muhammad senyum sambil mengatakan, Allah yang Melihat ketenangan Nabi Muhammad dan kekuatan beliau itu dalam menjawab, Orang kafir itu malah gemetar. Wah, kita kan juga seperti itu. Kalau misalkan kita menghadapi orang yang tenang yang luar biasa, kita pasti grogi sendiri. Pasti grogi sendiri. Tenang dia apa-apain. Nah, gitu. kita udah, ada orang ini berisi. Orang itu yang justru ketakutan pedangnya jatuh. Nabi Muhammad gantian ngambil pedangnya, diarahkan lagi. Orang itu kan berdiri Nabi Muhammad terduduk diarahkan kepada orang itu. Nah, sekarang gantian kalau sudah seperti ini, yang mau membela kamu siap. Tapi dengan penuh kelemah rebutan, orang itu maafkan saya Muhammad, maafkan saya Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengajaknya masuk Islam, tapi dia tidak mau. Lalu Nabi Muhammad membiarkan dia pergi, kalau begitu, silahkan kau pergi, kau bebas. Orang itu berjanji ya Muhammad, aku berjanji tidak akan memerangimu, aku juga berjanji tidak akan membantu orang lain memerangimu, orang itu Apa Quran sebagai ini? Lihat artinya dalam posisi seperti itu. Kira-kira wajar atau tidak kalau kemudian Nabi Muhammad mengambil pedangnya terus membela diri kemudian orang itu terbunuh? Wajar gak? Karena membela diri. Wajar membela diri. Wong kok dibunuh kok? Sudah diancam ini. Tapi oleh Nabi Muhammad dimaafkan dibiarkan pergi. Orang kafir loh ini yang jelas-jelas memusuhi. Dibiarkan pergi. Luar biasa. Nah ini kok ada orang kafir lewat di Poso misalnya. Tangkap. Gorok itu sambil digigit kemudian disebarkan di YouTube seperti yang dilakukan oleh ISIS. Maka ada dan yang lain ini sadis ini. Kok kemudian dia terus la ilaha illallah, la ilaha illallah yang mana yang mengajarkan ini? Allahu Akbar, tapi dan gitu ISIS sama Al Qaeda. Ada yang apa namanya dimasukkan dalam jeruji besi kemudian dibakar ini. Tadi sudah kita sebutkan uniknya nggak boleh itu membakar. Seperti ISIS ini. Ada lagi yang dimasukkan di dalam apa, jeruji besi, kemudian kerangka itu dimasukkan ke dalam air. Mati dalam keadaan semburan nggak bisa pak. Nggak boleh seperti itu. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam sepertinya yang dicontohkan Nabi Muhammad tadi, orang 19 mau membunuh saja itu dimakan akhirnya kan dia berjanji tidak akan memerangi orang Islam tapi itu tadi mungkin karena awal kita kalah dalam penguasaan opini dan media akhirnya kita sebagai umat Islam seringkali menjadi korban opini jadi jangankan orang kafir orang Islam aja kadang-kadang kena opini nah, kalau ini pasti teroris pada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling rahmat, sosok yang paling mengasihi saya dengan itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga punya semangat untuk menggali, menggali, menggali terus menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW agar tidak agar tidak terkubur dan tidak tertimbun agar yang kita ketahui bukan hanya permukaannya saja tapi inti dari ajaran Nabi Muhammad SAW bisa kita pahami dan kita ketahui. termasuk pembahasan yang saya sampaikan malam ini mungkin belum semua orang paham ajaran Nabi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu kita ketahui dan kita pelajari hakikatnya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sikap ini bermanfaat. Mohon maaf, ini sudah 21 menit. Tadi saya minta izin 14 sampai 20 menit. Mohon maaf, Pak Imam, sudah hadir karena sudah mengambil waktu lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Sekaligus saya juga mohon maaf ada satu kata yang kurang sopan dan tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa memaklumi dan semoga Allah memberikan ampunan Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Bisa kita agendakan kurang lebih 4 tahun lagi. Allah ada Ya terima kasih kepada seluruh takmir yang sudah menyambut. Ya, saya kira cukup Pak Taryono. Uh, yang tanya kok Pak Taryono mana?